معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpah nikmat dan karunianya Kita diberi kesempatan kembali duduk dalam majlis yang mulia ini Di salah satu rumah dari rumah Allah ta'ala Kita berharap kepada Allah agar Allah anugerahkan selalu kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Dan pembahasan kita pagi ini adalah mengenai kehidupan sesudah kematian. Kita harus meyakini bahwasannya hidup di dunia ini adalah merupakan persinggahan sebagaimana seorang yang musafir sehingga sesaat lalu akan melanjutkan perjalanannya begitupun kita hidup ini sehingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayuhal insan Innaka kadihun ila rabbika كدحا فملاقيه Dalam suratul Insiqaq ayat yang ke-6 Allah menyeru mengingatkan kepada kita seluruh manusia Wahai manusia sungguh kalian telah bersusah payah berusaha menuju Allah Tuhanmu dan engkau pun akan menjumpainya. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita upayakan di dunia ini, usaha-usaha yang kita lakukan di dunia ini semua menuju Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala akan menghadap Allah taala sehingga ketika saudara kita mendahului kita meninggalkan dunia ini, kita pun mengiringi dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita semua dari Allah Subhanahu wa taala asalnya dan kan kembali semua kepada Allah. Sehingga Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah menegur kepada kita agar kita jangan sampai lalai dan kufur terhadap Allah taala. Diingatkan dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un Mengapa engkau manusia kufur kepada Allah sedangkan kalian semula tiada kalian semua belum ada nama belum ada rupa dan kalian tidak ada di dunia Allah katakan wa kuntum amwata fa'ahyakum. Lalu Allah menghidupkan kalian. Allah menghadirkan kalian ke dunia ini. Summa tukum. Kemudian Allah kembali akan mematikan kalian. Summa Setelah kalian dimatikan, meninggalkan dunia ini, summa Kemudian Allah akan kembali menghidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya, kepada Allah Ta'ala, kalian dikembalikan. Lihat hadirinya dimulakan Allah, tidak ada lagi kematian. Dalam perjalanan hidup manusia, hanya satu kali. Seperti kelahiran, manusia ke dunia hanya satu kali. Apakah pernah antum dapatkan berita manusia lahir dua kali. Pernah ada orang yang di antara jamaah lahir dua kali ke dunia. Sudah lahir susah, balik lagi, lahir lagi. Tidak pernah. Semua satu kali kita terlahir ke dunia. Maka kata Allah Ta'ala, sadarlah. Jangan kau kufur. Allah katakan dalam suratul insan. هل أتى على الإنسان حين من الجهر لم يكن شيئا مذكورا Allah katakan, bukankah telah berlalu pada kalian manusia satu masa di mana kalian belum bisa disebut, belum ada nama, belum ada rupa. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali. Allah katakan sungguh kami ciptakan kalian manusia dari tetes air yang terpancar untuk kami uji. Kita bukan dari emas bahannya, bukan pula dari perak, namun kita dari tetes air hina yang Allah katakan Allah ciptakan dari itu kita manusia nabtali hendak kami uji kalian di dunia ini faja'alnahu sami'an basira kami pun menciptakan padamu menjadikan padamu ada pendengaran ada penglihatan supaya kalian bisa ambil petunjuk dari Allah dengar dan lihat petunjuk sehingga kata Allah taala إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Kami beri manusia petunjuk. Kami bimbing manusia dengan petunjuk. Kami bertunjukkan pada manusia jalan-jalan kebaikan, kebenaran. Namun manusia kemudian terbagi menjadi dua. Imma syakira, apakah dia manusia akan bersyukur? mengikuti petunjuk Allah atau dia kufur mengingkari petunjuk Allah. Allah akan melihat. Ingat hadirin, jangan mengira Allah menciptakan kita begitu saja dibiarkan. Tidak ada petunjuk, tidak ada aturan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Jangan mengira kita hidup ke dunia terserah kita, sesuka-suka kita. Jangan. Sungguh Allah berikan petunjuk. Allah uji. Apakah kita syukur mengikuti petunjuknya? Ataukah kita kufur mengingkari petunjuk Allah? Kalau sampai kita kufur, apa kata Allah? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlana wa sa'ira. Di ayat yang keempat surat Al-Insan masih Allah mengatakan sungguh kami telah menyiapkan Untuk mereka orang-orang yang kufur. Apa yang Allah siapkan bagi mereka? Allah siapkan bagi mereka. Salasil. Rantai-rantai dari besi yang membara dalam neraka. Wa aglan. Belenggu-belenggu. Wa sa'ira. Dan api yang menyala. Nas'alullah salam al-afi hadirin. Bukan ancaman yang ringan bagi orang-orang yang kufur mengingkari petunjuk Allah Taala. Sehingga ikhwafila barakallahu fikum. Bersyukurlah kita ketika Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Allah jadikan kita muslimin mukminin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah. Tidaklah akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Dalam riwayat yang lain, illa nafsul mukminah kecuali jiwa seorang mukmin. Karenanya, pertahankanlah nikmat ini. Jaga dan rawat keislaman kita, keimanan kita sampai akhir hayat kita supaya kita termasuk golongan orang-orang al-abrar, orang-orang yang baik, yang mendapatkan jannah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah tadi tentang perjalanan waktu alam yang dilalui manusia. Allah memperjalankan manusia dari awalnya tiada. Lalu Allah ciptakan kalian seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah SAW memberitakan inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sungguh seorang di antara kalian manusia Allah kumpulkan dalam proses penciptaan kalian di rahim ibu kalian 40 hari pertama masih bentuk nutfah yaitu masih bentuk antara sperma yang masuk ketemu dengan ovum, indung telur atau sel telur pada wanita. Tercampur, ketemu dalam rahim seorang wanita. Sumayakunu yakunu misnadalik. Kemudian dari pertemuan itu jadilah alaqah, segumpal darah di 40 waktu 40 hari yang kedua. Summa yakunu mudghatan misla dhalik. Kemudian 40 hari yang ketiga baru berubah menjadi segumpal daging. Ya, dan setelah sempurna 120 hari sudah empat bulan bayi dalam proses penciptaan awalnya sudah membentuk manusia. Kemudian kata Allah Ta'ala, Summa yursaru ilahil malak, fayanfuhu fihir ruh diutusnya malaikat Allah untuk meniupkan ruh kepada janin yang dalam kandungan itu. Sehingga sejak itulah manusia mulai ada tanda-tanda kehidupan. Dan tidak ada sedikit pun peran orang tua dalam proses ya membentuk manusia dalam rahim. Yang menentukan bentuk rupa kita Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surat Ali Imran هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء Dia Allah yang membentuk rupa kalian di rahim ibu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka jangan kalian bangga dan sombong. Ketika Allah menciptakanmu menjadi orang yang ganteng, cantik, jangan sombong dengan rupamu. Ikuti petunjuk. Ya, Ikuti petunjuk Allah. Hadirin kaum muslimin kita lanjut. Itu sekilas awal manusia dicipta. Sehingga dia lahir ke dunia. Dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Lahir tak ada sehelai baju. Tak ada bersepatu. Juga dia tiada ilmu. Ini manusia lahir ke dunia. Kemudian iwafila barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Allah ciptakan kita ke dunia. Dan Allah sudah tetapkan ajal kita di dunia. Allah sudah tentukan rizki kita di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nafasa fir-ra'i ruh, nafasa ruhul qudus fir-ra'i, anna an-nafsa lan tamut hatta tustakmala ajalu wa tusta'aba rizquhu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, telah membisikkan ke dalam relung hatiku malaikat Jibril apa yang disampaikan kepada Nabi disampaikan sesungguhnya manusia tidak akan meninggal dunia sehingga Allah sudah sempurnakan ajalnya Allah sudah sempurnakan rizkinya. Jadi tidak ada orang meninggal dunia maju mendahului waktu yang ditentukan atau mundur dari waktu yang ditetapkan. Tidak ada. Begitupun tidak ada orang meninggal dunia rizkinya belum komplit, belum sempurna. Ya, tidak ada istilah orang meninggal dunia dia sebenarnya mau jadi kaya, tapi kedahuluan mati. Seakan-akan jatahnya belum habis. Tidak ada. Semua sudah Allah sempurnakan ajalnya. Allah sempurnakan rizkinya. Maka hati-hati ikhwah. Beliau mengingatkan. Fa'ajmilu fit Kalian baiklah dalam mencari rizki. La yahmilannakum. Jangan sampai membawa kalian Istibta' rizki ala maksiatillah. Jangan sampai membawa kalian lambatnya rizki kalian dapat, kalian maksiat kepada Allah. Jangan sampai. Ya, karena pingin kaya, ndak kaya-kaya. Akhirnya ambil cara lain. Datang dukun untuk mencari kekayaan lewat dukun. Apalagi datang lagi untuk cari nomor untuk pasang togel namanya. Biar cepat kaya. Ini adalah praktik-praktik yang tidak benar, syirik, dan tidak barokah, tidak halal hartanya. Jangan seperti itu, kata beliau Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rizki kita Ajal kita pun sudah ditetapkan. Nasib kita pun sudah ditentukan. Apakah kita menjadi orang yang bahagia ataukah kita menjadi orang-orang yang celaka sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalanilah hidup ini dengan mengikuti petunjuk. Manusia di dunia ada dua. Yang satu orang-orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Sedangkan yang satunya adalah orang-orang yang kafir. Yang tidak mengimani adanya hari pembalasan. Adanya hari akhirat. Itu dia adalah orang-orang kafir. Dan ia tidak mau mengikuti petunjuk. Sehingga ketika datang kepada dia petunjuk Allah. Dari para nabi yang Allah utus. Mereka orang-orang kafir mendustakannya. Tidak menghiraukannya karena mereka tidak meyakini adanya hari bangkit kembali. Allah sebutkan dalam surat Taghabun. Ayat yang ketujuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Za'amal ladhina kafaru an la yub'asu. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima'amiltum. Wadhalika ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka menyangka tidak mungkin mereka akan dibangkitkan kembali. Setelah mereka lenyap di telan bumi, hancur jadi tanah. Tidak mungkin jasad mereka akan dikembalikan kembali, kata mereka. Maka Allah perintahkan, Kul, katakanlah wahai Nabi, Bala wa Rabbi, tidak begitu. Demi Rabku, Latub as-sunnah, Benar-benar kalian akan Allah bangkitkan kembali dari kubur-kubur kalian. Summalatunabbauna bima amiltum. Kemudian kalian akan diberitakan, dibeberkan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Wadhalika alallahi yasir. Dan yang demikian itu bagi Allah amat sangat mudah mengembalikan kembali manusia yang dulunya ada terus ditelan bumi hancur kemudian dikembalikan mudah bagi Allah. Sedangkan Allah menciptakan langit bumi dengan seluruh yang ada yang belum ada sebelumnya Allah mampu apalagi hanya mengembalikan. Dan coba antum perhatikan ketika antum tanam biji kacang kemudian kacang itu tumbuh ya berubah, hilang kacangnya, tumbuh jadi pohon, jadi akar. Setelah berbuah, jadinya apalagi yang keluar? Kacang atau yang lain? Kembali keluar kacang. Siapa yang membuatnya? Siapa menciptakannya? Allah. Begitu mudahnya Allah mengembalikan apa yang kau tanam kembali berbuah seperti yang kau tanam kembali. Begitupun mudah Allah mengembalikan manusia untuk kembali bangkit dari kuburnya maka sadarilah ikhwan. Sadarlah karena orang-orang yang lalai. Tidak sadar akan dibangkitkan. Tidak percaya dengan kebangkitan. Sungguh itu orang-orang yang lalai. Itu orang-orang yang bodoh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan dalam hadis berikut ini. Dari Sadat ibni Aus radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam qol beliau bersabda Al kayyisu mandana dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah kata beliau Rasulullah SAW orang yang cerdas orang yang pinter itu orang yang dia mempersiapkan jiwanya untuk beramal, untuk berbekal guna kehidupan sesudah matinya. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang hidup di dunia mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah. Dia merasa aman tidak akan ada lagi kebangkitan. Makanya hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah berbeda mereka orang-orang yang meyakini ada kebangkitan dan yang tidak yakin. Sehingga diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu beliau menuturkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kalian hisaplah diri-diri kalian masing-masing sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu lil aradil akbar dan bersiaplah kalian untuk hari di mana kalian akan diperlihatkan seluruh amal kalian di hadapan Allah. Wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sungguh akan ringan hisab di hari kiamat bagi orang-orang yang di dunia selalu menghisap dirinya. Introspeksi diri di dunia ini akan meringankan hisap kita kelak di akhirat. Sebab orang yang selalu introspeksi diri di dunia ketika dia dapatkan dirinya ada kesalahan, segeranya ia bertaubat. Dan ketika ada kesempatan, segeranya ia beramal salih. Itulah ikhwabar kalau fikum. Dia punya prinsip dalam hidupnya seperti yang Allah bimbing. Faida farogta fangsab. Kalau engkau selesai dalam mengerjakan satu pekerjaan, satu amalan, bangkitlah. bersiaplah untuk melakukan amalan berikut. Jangan kita gampang menyerah dan jangan kita gampang pasrah. Ah sudah. Selesai sholat sudah. Tidak demikian. Bangkitlah. Beramallah. Hadirin dalam riwayat yang lain dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu Kala ia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Istahyu minallahi haqqal haya Qala qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah Qal laisa dzalik lakin istahya minallah haqqal haya an ra'sa wa ma wa'a wal batana wa ma hawa wa la tadhkurul mauta wal baliya wa man arada al akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allah haqqal haya artinya beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita maluklah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar perasaan malu. Ya, kemudian kami para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami juga malu kepada Allah alhamdulillah. Kami punya rasa malu alhamdulillah." Beliau mengatakan, "Bukan begitu. Akan tetapi yang dimaksudkan kalian malu dengan sebenar-benar malu kepada Allah kalian pelihara kepala-kepala kalian dan apa yang ada dalam pikiran kalian. Coba pelihara, jaga. Jangan sampai kalian punya pemikiran yang menyimpang. Pemikiran sesat. Jangan sampai ada dalam pikiran kalian kesombongan. Dan kalian jaga perut kalian. Dan tuntutan-tuntutan perut yang menimbulkan syahwat, jaga. Dan ingatlah oleh kalian kematian dan kehancurannya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia akan tinggalkan dunia. Maka barang siapa yang melakukan ini semua, sungguh itu dia. Orang yang benar-benar malu kepada Allah. Dia tidak akan menyombongkan dirinya menolak kebenaran, ya, tidak akan demikian. Dan dia akan menghormati saudaranya. Dia tawadu. Hadirin kaum muslimin, ikhwana fiddin, azanillahu iyyakum. Beda orang-orang yang terpatri dalam jiwanya ada keimanan dengan hari akhir dengan orang-orang yang tidak berharap adanya hari akhir. Orang-orang mukmin yang meyakini adanya hari akhir, dia akan terus memanfaatkan waktu dan kesempatannya untuk berbekal dan berbekal diri untuk mengumpulkan persiapan-persiapan dirinya untuk menghadapi hari yang berat. Adapun mereka kebanyakan manusia yang lalai. Apa kata Allah Ta'ala? Inna ha'ulai yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yauman sakila. Kebanyakan mereka manusia pecinta dunia. Mereka itu hanya menginginkan kenikmatan dunia. Mereka lalai hari yang berat di balik dunia ini, yaitu hari akhirat. Allah tidak inginkan kita seperti itu. Maka Allah tegur bagaimana kalian kufur kepada Allah sedangkan kalian semula tiada. Lalu Allah hadirkan engkau ke dunia. Kemudian Allah mematikan kalian. Dan setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kalian. Dan kalian kepada Allah semua akan dikembalikan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua setelah hidup di dunia ini tinggal menunggu antrian. Antrian apa? Allah katakan dalam Al-Quran di surat Ali Imran 158. Kullu nafsin da'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah katakan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini yang harus kita sadari. Diri kita hidup karena ada nyawa dalam jasad kita ini. dan ketika sudah saatnya jasad kita akan ditinggalkan oleh nyawa ini. Roh ini akan meninggalkan jasad. Dan itulah kematian. Dan kematian ini hadirin. Bukan perkara gampang dan ringan. Allah katakan wajahat sakratul mauti bil haq. Datanglah sakaratul maut dengan benar. Dalika ma kunta minhu tahid. Itulah saat yang kalian berusaha kalau bisa lari, menghindari. Namun tidak mungkin. Orang akan bisa lari menghindar dari kematiannya. Sungguh, kita bisa bayangkan betapa sakitnya ruh ketika dicabut dari jasad ini. Jangankan ruh ya ikhwah barakallahu fikum. Kuku yang ada di ujung jari kita ini, kalau dicabut dengan neptang, catut, kira-kira sakit enggak? Yang ada di ujung jari. Mau rasa? Mari. Ambil catut. Kalau enggak percaya, sakit enggak? Yang di ujung jari saja sakit, apalagi nyawa, ruh. Yang di dalam jasad ini Kira-kira seperti apa sakitnya? Makanya hadirin beliau mengingatkan innal mautala sakarat. Sungguh kematian pasti akan dirasakan dengan sakarat. Dan ini adalah saat-saat yang berat. Kecuali bagi mereka orang-orang mukmin yang Allah memberinya rahmat. Kematian mudah bagi dirinya. Dan Allah katakan dalam ayat berikutnya, setelah Allah menyebutkan kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah dan kami Allah akan memberikan balasan yang setimpal untuk kalian di hari kiamat. Sehingga barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, dimasukkan dia ke dalam surga Sungguh itu dia orang yang bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Jangan kalian tertipu dengan dunia yang nampak manis dan hijau. Sehingga betah orang untuk menikmatinya, senang untuk mencarinya. Jangan kalian tertipu. Gunakan dunia untuk bekal akhiratmu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lihat gambaran sekilas tentang saat-saat kematian menimpa manusia. Dan kita yakini ini semua berita bukan berita dari manusia tapi sumbernya datang dari Allah taala melalui utusannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cerita para dukun, bukan cerita para ramal, tapi ini adalah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Beliau menyebutkan dalam hadis Al-Barra ibni Azib dalam riwayat Imam Abu Dawud hadisnya sahih beliau menyatakan innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa ikbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama sungguh hamba yang beriman ketika dia sedang mengalami saat-saat kematiannya beranjak meninggalkan dunia menuju akhirat turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit bidul wujuh ka'anna wujuhu musyams malaikat-malaikat yang turun dari langit putih wajah mereka seperti potongan matahari wajahnya bercahaya ma'ahum kafan min akfanil jannah wa hunut wa dan malaikat turun membawa kain kafan yang halus putih dari surga dan harum-haruman dari surga Kemudian hadirnya dimulakan Allah itu minyak wangi yang ditaruh di dalam kafan-kafannya dari harum-haruman surga bersama kapas halus dari surga. Hatta yajlisu minhu muddu basarihi hingga malaikat-malaikat yang turun duduk dekat orang mukmin yang akan meninggal dunia. Ia berbaris sejauh mata memandang Demikian yang beliau sampaikan. Ini adalah orang-orang mukmin yang istiqomah di atas imannya. Dan malakul maut belum datang. Ini yang datang adalah malaikat-malaikat yang akan menyambut ruh orang mukmin yang akan dicabut. Sebelum malakul maut datang mencabut nyawanya, ini malaikat sudah datang menghampirinya membawa kain kafan halus jadi surga dan harum baunya semerbak. Orang inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30. Innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأمسروا بالجنة التي كنتم توعدون Allah katakan sungguh orang-orang yang mereka menyatakan Rabb kami Allah lalu mereka istiqomah dalam imannya akan turun kepada mereka malaikat-malaikat dan membisikkan padanya Allah takhafu wa la tahzanu janganlah engkau takut jangan engkau sedih Jangan takut dengan kematian. Jangan sedih kau tinggalkan keluargamu, istrimu, anak-anakmu. Wa absiru bil jannah. Gembiralah engkau dengan surga. Allati kuntum tu'adun yang kalian telah dijanjikan dengannya. Subhanallah hadirin. Setelah itu orang mukmin ini sudah didatangi malaikat dan dibisikkan seperti itu. Summa yaji'u malakul maut datang kemudian malakul maut untuk mencabut nyawanya. Hatta yajlisa inda ra'sihi hingga malaikat maut ini duduk di dekat kepala orang mukmin ini dan dia mengatakan, "Ya Tuhan nafsut thayyibah." Dalam riwayat yang lain, "Ya Tuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang baik atau wahai jiwa yang tenang Ukhruji ila maghfiratim minallah wa ridwan. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keriduannya. Maka kata beliau rujat nasidu kamatasil fitrah. Itu ruhnya keluar dari jasadnya begitu gampangnya seperti ini. Air yang kita tuang dari gelas. Kalau nggak ditutup ya. Dituang begini. Gampang nggak keluarnya? Gampang atau mudah? Gampang ya mudah. Iya. Gampang sekali. Keluar ruhnya. Nah, begitu ruhnya keluar, tanpa malakul maut menyentuhnya, langsung diambilnya oleh para malaikat tadi, dan dibawanya naik ke atas menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh penjaga langit membukakan pintu langit untuknya dan mereka bertanya, "Ruh, siapakah yang harum ini?" disebut fulan bin fulan. Nama dia, nama orang tuanya. Naik ke langit. Sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Dan orang mukmin inilah hadirin. Yang Allah katakan dalam suratul fajr. Ketika kematian tiba. Dengan tenang dia menghadapinya. Allah memanggilnya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Allah katakan wahai jiwa yang tenang kembalilah engkau kepada Tuhanmu pada Rabbmu dengan ridha dan diridhoi masuklah engkau ke dalam golongan hambaku yang mendapat nikmat dan masuklah engkau ke dalam surgaku Semoga Allah jadikan kita semua masuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Namun sebaliknya hadirin, kalau dia itu orang fajir, durhaka di dunia, kafir dia di dunia, ketika ajalnya tiba, yang turun kepada dia kata beliau, nazala ilai minas sama malaikatun hiladun sidat sudul wujud yang turun itu kepada dia malaikat yang kejam bengis sadis tampangnya ngeri hitam wajahnya membawa kain yang kasar dari neraka ya duduk dekat orang itu berbaris sejauh mata memandang dia sehingga ikhwah Rasulullah SAW menyebutkan ketika menemui masuk ke rumahnya Abu Salamah menjenguk ajal atau kematiannya, beliau menyebutkan innar ruha idza qubida ittaba'ahul basar. Ruh manusia itu ketika dicabut oleh malaikat Allah, pandangannya akan mengikuti kemana ruhnya itu. Nah, orang mukmin nampak senang. Orang yang tidak demikian, lihat yang datang padanya malaikat kejam, ya sadis mengerikan hitam legam wajahnya membawa kain yang kasar dari neraka duduk sejauh mata memandang kemudian datang malakul maut dan dia duduk dekat kepalanya lalu berkata ya ayat Tuhan nafsul khabisah uhruji ila sahati minallah wa khadabin hai jiwa yang kecil keluarlah engkau menuju murka Allah dan marahnya Allah. Seketika itu, fatafarraqa fi jasadi. Putus-putus urat-urat dalam jasadnya. Karena sulitnya ruh itu keluar. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, fatafarraqa fi jasadihi. Fayantaji'a kama yantaji'u sufud minas sufil mablul. Itu ruhnya ketika ditarik oleh malaikat, dicabut dia keluar sangat sulit seperti halnya besi yang panas ya. Kemudian di panas besi yang panas ini ini ibarat kain wol yang terbuat dari bulu domba dalam keadaan basah ini besi yang panas ditempelkan. Maka akan jadi ret meng, apa? Me, melengket, ditarik urat-urat atau bulu-bulu ini akan tertarik putus-putus-putus. Itu penggambaran dari Rasulullah SAW betapa sulitnya ruhnya keluar. Sehingga Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 50-51. Allah mengingatkan pada kita jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Ketika kematian datang menimpa diri kita ini. Allah katakan. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم Allah katakan andaikan kalian melihat seandainya engkau lihat ketika orang-orang kafir mereka dimatikan oleh malaikat Allah dengan cara bagaimana yadribuna wujuhahum dipukulnya wajah-wajah mereka wa adbarahum dipukulnya punggung-punggung mereka wa dzuqu adzabal hari dan dikatakan rasakan azab yang pedih dzalika bima qaddamat aydikum yang begitu disebabkan karena perlakuanmu kelakuanmu sebelum itu wa annallaha laisa bidzallamin abi, Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya hadirin Nas'alullah salam afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan kebaikan. Jangan seperti ini. Betapa sulitnya orang kafir ketika meninggal dunia. Namun orang yang di sekelilingnya tidak pernah melihatnya. Dia hanya kelihatan tersengal-sengal nafasnya. Kayak orang ketakutan wajahnya. Terbelalak matanya terbuka mulutnya, nafas hosah, tersendat-sendat. Apa daya? Kita nggak melihat sejatinya apa yang dirasakan orang itu. Biarpun dokter dipanggil ribuan dokter menolongnya, bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hatilah. Maka kita diperintahkan Nabi SAW sebelum salam, setiap salat bacalah doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini fitnah mati. Kita berlindung dari fitnah ini. Jangan kita terkena sulitnya kematian, tapi kita mohon mudahnya kematian. Bisa digambar ya? Bisa tergambar dalam benak kita mestinya perbedaan antara orang mukmin yang mendapat petunjuk dengan orang-orang kafir yang mengingkari petunjuk. Hidupnya berbeda, matinya sama apa beda? Hah? Matinya sama beda. Beda. Ketika hidup orang mukmin selalu taat ikuti petunjuk, orang kafir bebas tanpa batas, tanpa aturan, tanpa petunjuk. Sehingga Allah katakan dalam surat Muhammad SAW, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Orang-orang kafir, mereka makan, minum, bersenang-senang, puas-puas seperti binatang ternak. Tidak peduli halal, tidak peduli haram. Pokoknya sedap, pokoknya enak, Pokoknya puas itu mereka hidup. Sehingga wanar mas wallahum. Neraka tempatnya. Na'udzubillah min dalik. Baik hadirin, begitupun keadaan manusia. Kalau dia orang mukmin dikatakan oleh Abu Hazim seorang tabi'in ya, dari ulama tabi'in, ulama Madinah, beliau mengatakan ketika ditanya oleh Khalifah Malik bin Sulaiman, bagaimanakah orang ketika menghadap Allah? Dia menjawab, kalau orang mukmin saat dia kembali menghadap Allah, maka ia seperti seorang pengembara, musafir atau seorang yang merantau saat dia kembali ke tengah keluarganya. Senang disambut, bahagia rasanya berjumpa. Ya, tapi orang-orang yang berdosa ketika dia meninggal dunia saat dihadapkan kepada Allah seperti seorang penjahat ya yang dihadirkan dalam sidang untuk diadili. Berusaha dia berontak dan lari namun tak bisa. Hadirin, maka beda saat orang kafir dan orang mukmin meninggal dunia. Makanya kata Rasulullah SAW, Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allah karihallahu liqa'ahu. Hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa senang jumpa Allah, Allah pun senang, Allah cinta jumpa dia. Dan barang siapa yang benci jumpa Allah, Allah juga benci jumpa dengan dia. Bagaimana maksudnya hadirin? Di hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'minu idha hadarahul maut orang mukmin itu ketika datang kematiannya Bushira biridwanillahi wa karamatihi diberitakan kepada dia tentang keriduan Allah untuknya dan balasan kemuliaan yang Allah berikan baginya falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu sehingga tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai dari apa yang ada di depannya. Kalau dia suruh pilih kembali ke dunia hidup atau pilih surga, pasti dia akan memilih surga. Seperti Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia saat sakaratul maut, beliau bersandar di dadanya Aisyah radhiyallahu anha dan beliau akhir ucapan beliau menyebutkan firrofiqil a'la firrofiqil a'la sehingga Abu Bakar dan yang lainnya di situ ada Aisyah istrinya mereka mengatakan Rasulullah SAW memilih Allah ya artinya sudah paham bahwa Nabi cenderung kepada janji Allah untuk kembali ke surga Allah Taala ya firrofiqil a'la dan beliau berpisah dengan kita. Subhanallah hadirin. Orang mukmin seperti itu tenang, tidak sedih. Sebaliknya, ya, orang yang seperti ini kata beliau, fa'ahabbalika Allah, maka dia pun cinta untuk jumpa dengan Allah, wa'habballahu Ahu Allah pun cinta jumpa dengan dia. Sudah mestinya ya, sudah semestinya yang namanya orang yang saling mencintai saja di dunia ini kayak suami istri yang saling mencintai kemudian berpisah karena ada suatu tugas atau ada satu usaha yang berjauhan tempatnya berpisah sekian lamanya sudah semakin rindu semakin rindu ya ketika saat jumpa senang apa sedih tentu senang senang berjumpa dengan kekasihnya begitu orang mukmin selama di dunia sholatnya lima waktu, puasanya, sholat malamnya, segalanya hidupnya digunakan untuk mendekat-mendekat kepada Allah yang dicintainya. Begitu saat ajal tiba, sungguh kebahagiaan yang meliputi dirinya. Sebaliknya, wa ammal kafir idza hadara kalau orang kafir ketika datang kematiannya busyira bi adzabillah wa uqubatihi diberitakan padanya azab Allah dan ancamannya. Fala sya'un akramahu akrahu mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dibenci dari apa yang di depannya. Kalau bisa dia lari dari kematian. Fakariha liqa Allah dia benci jumpa Allah. Fakariha Allah liqa'ahu. Allah juga benci jumpa dia. Allah nggak suka Sampai akhirnya hadirin, ketika orang yang mukmin meninggal dunia, jenazahnya diungsung, beda dengan orang-orang kafir ketika jenazahnya diungsung. Beliau mengatakan, Innal janazata idza tamalaha rijal. Sungguh jenazah ketika dipikul oleh orang-orang yang menanduknya menuju ke kuburannya ingkanat solihatan. Kalau jenazah yang dipikul ini orang soleh, orang yang baik, dia jenazah akan mengatakan, Qaddimuni, cepat kau antarkan aku. Dia ingin segera sampai, ingin segera ketemu dengan kebaikannya. Namun ingkanat ghaira solihatan, Kalau ternyata jenazah yang dipikul ini bukan orang soleh. Apa yang dikatakannya? Dia berkata li ahliha ya dia mengatakan ya waila aina yadhabu nabiha. duhai celaka kemana kalian akan membawanya yasma'u sautaha kulla syai'in teriakan dia didengar oleh seluruh makhluk yang ada di sekitarnya ilal insan hanya manusia yang enggak dengar dan beliau mengatakan walau sami'al insan la kalau manusia itu mendengar pingsanlah manusia. Ngeri. Hadirin, kalau kita mendengar pingsan, kata beliau, ini perjalanan manusia menuju kepulangannya. Ada dua. Yang mukmin ingin segera, sedangkan yang selain mukmin dia mengutuk. Kenapa? Kau bawa aku kemana ini? Celaka. Ya kata dia. Nah untuk min dalik. Sini hadirin, manusia itu pada akhirnya ada dua. Satu golongan husnul khotimah, satu golongan su'ul khotimah. Siapa yang husnul khotimah? Yang husnul khotimah dialah orang mukmin yang meninggal dunia di atas keimanannya, di atas ketakwaannya dan Allah menerima ya dirinya dan menerima taubatnya. Itulah orang-orang saleh. Sebaliknya, siapa yang su'ul khotimah? Yang su'ul khotimah ini ada dua golongan. Yang satu amat berat, yang satu agak ringan. Tapi dua-duanya su'ul khotimah. Siapa yang berat? Orang yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik. Ini yang paling berat. Su'ul khotimah. Dia mati dalam keadaan apa? Kafir. Musyrik. Atau kata beliau, dia mati dalam keadaan jahil dan ausyakan fi dinil Islam. Dia mati dalam keadaan menentang, meragukan agama Islam. Dia tinggalkan sholat, tidak pernah sholat. Ini orang-orang yang berat. Mati dalam keadaan menentang Islam. Hati-hati. Banyak sekali orang meninggal dunia, dia menentang agama Islam, padahal dia orang Islam. Tidak pernah sholat selama hidupnya. Anehnya, dia mati minta disolati. Nah itu. Hadirin, kalau kita merenungkan. Hidup manusia itu saat. Seperti jarak antara azan dan sholat. Istilah gampangnya. Kita lahir di azani, kita mati disolati. Kan begitu. Tapi nggak boleh di diadani. Ya, kalau lahir, adan itu ada keterangan walaupun hadisnya dinyatakan lemah. Maksudnya secara gampangnya pendek sekali umur kita. Kemudian ikhwan, yang keduanya yang agak sedikit ringan, orang yang husnul khatimah jelek akhir kehidupannya, dia mati ya muta alal Islam, mati di atas Islam, lakin ya mutu musirran alal ma'asi. Dia terus-terus dalam maksiat, ghairat taibin dan dia belum bertaubat rugi. Lagi maksiat datang ajal. Belum sempat taubat. Ini orang yang rugi. Dan sebab-sebab orang itu su'ul khotimah ada beberapa sebab. Pertama, ini kami agak singkat ya. Belum menginjak pada hari bangkit. Yang pertama, sebab-sebab orang itu su'ul khotimah, jelek akhir hidupnya, adalah fasadul i'tiqad rusak akidah dia. Akidahnya rusak. Enggak percaya hari akhir. Enggak iman kepada Allah dengan benar. Tidak mengimani hari akhir. Rusak akidahnya. Sehingga dia tidak ada ketaatan pada Allah. Tidak ada persiapan untuk akhiratnya. Yang kedua. Israr alal ma'asi. Terus-terus bermaksiat kepada Allah Subhanallah ikhwah. Orang kalau akidahnya rusak. Yang bid'ah dianggap baik. Yang syirik pun dianggap baik. Sampai Al-Quran digunakan untuk syirik. Dipakai untuk raja. Ada enggak? Orang Islam menggunakan Al-Quran untuk raja. Untuk jimat. Ada. Nah itu. Yang Quran dijadikan untuk petunjuk malah dijadikan untuk jimat. Iya, keliru. Dijadikan sebagai raja. Subhanallah. Ini orang nggak ngerti. Keakidahnya rusak. Begitu pula karena rusak akidahnya memandang perkara bid'ah seperti baik. Sehingga dikatakan ini bid'ah hasanah. Tidak ngerti kalau Rasulullah SAW mengatakan kulubidatin. bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Dia nggak tahu. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Terus-terus maksiat. Nah hadirin, jangan kita menganggap orang itu terus-terus berbuat zina, terus-terus berbuat apa? E, mencuri, terus-terus mabuk. Ini memang maksiat. Tapi orang yang seperti ini lebih ringan daripada orang yang kelihatannya berbuat to'at terus-terus dia semangat melakukan amalan itu padahal maksiat apa bid'ah coba antum lihat ahlul bid'ah semangatnya dalam ibadah ya dari masjid ke masjid terus mengajak orang juga banyak untuk ikut beribadah semangat ibadahnya tapi bid'ah nah Kenapa saya katakan yang zina, yang mabuk, yang mencuri lebih ringan dibanding yang bid'ah ini? Karena mereka pencuri kalau ditangkap ngaku salah apa enggak? Ngaku. Yang zina ketahuan ngaku salah, ngaku. Yang mabuk ditangkap polisi ngaku salah, ngaku. Tapi coba kalau yang melakukan bid'ah ditegur, ngaku salah enggak? Melawan. Iya enggak? Itu makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mereka lebih berat. Sehingga tidak ada tobat bagi ahlul bid'ah. Sampai pun dia ibadah bukan semakin dekat kepada Allah semakin jauh. Ini karena rusaknya akidah. Dan dia terus-terus selama hidup dalam kebid'ahan. Nah ini yang ngeri. Matinya di atas bid'ah. Bukan di atas sunnah. Yang mati husnul khotimah. Yang mati di atas sunnah. Kalau mati di atas bid'ah jelas su'ul khotimah. Na'udzubillah min dalik. Sadarlah. Itu maksiat. Karena engkau menganggap baik. Lebih besar dosanya. Kejelekan dianggap kebaikan dan kau bangga. Senang. Ya. Kemudian yang ketiga, sebab su'ul khotimah. Suluku tariqu ahlul a'rojaj. Dia menempuh jalan orang-orang sesat mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang. Ini juga menyebabkan su'ul khotimah. Makanya belum mengingatkan al-mar'u ya ala dini khalin. Ya, orang itu tergantung agama temannya. Di hati kamu berteman jangan dengan orang menyimpang. Sebab apa? Kalau engkau berteman dengan mereka, senang dengan mereka, nanti di akhirat beliau mengatakan al-mar'u ma'aman ahab orang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Jangan tempuh jalan mereka. Kagum dengan para teroris. Kagum dengan perjuangan para teroris. ISIS, Kaida, dan semisalnya. Uh, mereka benderanya tulis la ilaha illallah, angkat senjata, perang melawan Rusia. Hadirin, akidahnya benar apa enggak? Kalau akidahnya rusak, melawan orang kafir, dia sendiri akidahnya rusak, ya sudah. Rugi dunia, rugi akhirat. Hati-hati. Ya. Terus yang ketiga, ta'alluq bid dunia. Dia terkait dengan dunia. Begitu cintanya kepada dunia. Sehingga dia mati dalam keadaan sedih. Berpisah dengan dunia. Dan masih pikirannya dunia tidak berpikir untuk akhirat sampai menjadi hamba dunia. Maka orang yang seperti ini dikatakan Rasulullah SAW, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Ini penggambaran para pecinta dunia yang terlalu. Sehingga waktunya habis untuk cari dunia, tidak untuk berbekal akhirat. Yang keempat, lima keempat, Nisyanul akhirah. Dia lupa akhirat. Tidak berpikir lagi akhirat. Dia lalai, dia lupa akhirat. Orang yang tidak percaya akhirat, ya tidak mungkin dia akan bersiap-siap untuk akhiratnya. Dia akan habiskan untuk dunianya saja. Ini celaka mereka orang-orang yang lalai. Makanya ikhwan barakallahu fikum Allah katakan sebagai renungan أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحد على طعام المسكين Allah katakan tidakkah engkau melihat mereka orang-orang yang mendustakan hari pembalasan enggak percaya hari kiamat hari pembalasan akhirnya apa mereka itu menyanyiakan anak-anak yatim menterlantarkan dan tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang-orang miskin. Itu di antara contoh. Orang yang tidak percaya akhirat, dia akan menyepelekan amalan-amalan soleh. Yang terakhir adalah murafaqah ashabus su' dia berteman dengan orang-orang yang jelek agamanya, jelek ahlaknya, sampai datang kematiannya. Dia menyesal karenanya. Menyesal. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan, jangan kita berteman dengan teman yang jelek. Kita tidak ikut mabuk, tapi berjalan dengan para pemabuk. Naik motor dengan teman yang mabuk, lari ngebut, benjut. Nabrak, mati bareng. Yang satu mabuk, kamu nggak mabuk, tapi mati sama-sama. Matinya dengan para pemabuk. Ya rugi. Ya rugi. Coba kalau mati dengan orang yang baik-baik, insya Allah Allah akan memberi kebaikan. Istirahat dulu ya. ya. Istirahat dulu sesaat nanti kita lanjut. Supaya lebih segar. Sampai di sini manusia. Akhirnya ada satu golongan manusia yang husnul khotimah.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 beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan perhatikanlah jiwa-jiwa kalian. Perhatikan diri-diri kalian. Apa yang telah disiapkan untuk esok? Yakni ba'dal maut. Setelah kematian. Wattakullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. allaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Karena kematian pasti akan menimpa diri-diri kita. Bersiap-siaplah hadirin ikhwanifidin azinallahu iyakum. Sungguh akan lebih lama waktu kita hidup setelah kita dibangkitkan oleh Allah dibanding hidup kita di dunia. Karena seharinya kelak di akhirat seperti 50 ribu tahun kita di dunia. Dan tidak mungkin kita hidup selama itu di dunia. Maka ikhwafillah barakallahu fikum. Ketika kita di dunia selalu berupaya dan berusaha untuk mencukupi diri untuk mencari rizki guna bertahan hidup sehari, dua hari, apalagi untuk kita hidup selamanya nanti. Tentunya orang yang cerdas seperti yang disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia akan mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Dan ingat ketika seorang pada akhirnya meninggalkan dunia ini dalam dua keadaan apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah wal billah setelah dia meninggal dunia dan itu sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak putus sampai di situ namun dia setelah dimasukkan ke dalam kubur dia akan dibangkitkan dalam kuburnya untuk ditanyakan padanya sebagai fitnah ujian baginya apakah benar imannya ataukah dusta imannya dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi bahwasanya Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu ketika ia melewati kuburan ia menangis hingga basah jenggotnya. Lalu sahabat-sahabatnya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, tudzakkiru jannah wan nar wala tabki." Diingatkanmu dengan surga dan neraka. Engkau tak menangis seperti ini. Wa kabar qabr fatabki. Engkau diingatkan kubur begini kau menangis. Maka dia Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul karena sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-qabru awwalu manazil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu wa lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu sungguh Kubur adalah awal persinggahan menuju akhirat. Jika ia selamat di kuburnya, maka sesudahnya akan ringan dan mudah baginya. Namun kalau ia dikubur tidak selamat dari fitnahnya, maka sesudahnya amat sangat berat baginya. Dan ini menimpa setiap insan pasti dia meninggal dunia akan dihimpit oleh kuburnya. Hingga ketika ia selamat bisa menjawab ujian dalam kuburnya, barulah ia akan dilonggarkan kuburnya, diluaskan dan diterangi kuburnya, diperlihatkan surga sebagai nikmat baginya. Namun beda halnya orang-orang yang kufur, yang durhaka, ditanya tidak bisa menjawab sungguh dia akan terus disiksa dalam kuburnya hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan law najahdu min dhammatil qabri lan najah sa'ad bin mu'ad Andaikan seorang selamat dari himpitan kubur tentunya sa'ad bin mu'ad orang yang selamat dari himpitan kubur ini karena kesolehannya dan begitu besar jasa-jasanya dalam Islam pahlawan dalam Islam berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau mengatakan ihtazza arshul rahman limauti Sa'ad bin Mu'adh bergetar arsh Allah Ar-Rahman sebab kematian Sa'ad bin Mu'ad. Bahkan beliau Rasulullah SAW menyebutkan ketika orang-orang munafikin menyaksikan bagaimana prosesi penguburannya amat ringan jasadnya dia diungsung oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW mengatakan innal malaika tahamalathu. Sungguh malaikat mengangkatnya, menandunya atau membawanya sehingga terasa amat ringan jasadnya. Lihat hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau berita yang seperti ini yang mengatakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka benar. Tapi kalau yang mengatakan orang kaya kita dipertanyakan kebenarannya. Seperti ketika matinya Imam Samudra, ketika dieksekusi, berita menyebar, Katanya darahnya harum, wah kuburnya harum, begini-begini. Pujian, sekian banyak pujian. Jangan kita mentaskiah. Membenarkannya. Sungguh. Semua itu bukan datang dari Nabi SAW. Kita tidak ada hak mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Tidak. Yang dikatakan syahid tentunya orang yang benar-benar mati di jalan Allah dan yang memberikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih tahu. Karena diberitakan dari Allah taala. Sedangkan kita kita hanya bisa mengatakan semoga dia mati syahid. Hati-hati hadirin. Kemudian kaum muslimin yang dimulakan Allah, bagaimana di dalam kubur itu dalam hadis yang tadi dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, kalau dia orang mukmin dalam kuburnya, datang padanya malaikat membangunkan dalam kuburnya. Lalu malaikat menanyakan padanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ditanyakan padanya siapakah Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kalau dia adalah orang-orang mukmin, maka sungguh dia akan bisa menjawab dengan benar. Seperti dalam hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim sesungguhnya kata Rasulullah wasallam seorang hamba ketika dia diletakkan dalam kuburnya. Lalu orang-orang yang mengantarkannya dari sahabat-sahabatnya kembali berpaling. Meninggalkan kuburnya. Innahu la yasma'u qura'an alihim. Itu mayat mendengar. Langkah sandal atau terompah orang-orang yang mengantarkannya. Lalu atahu malakan datang kepada mayat tersebut dua malaikat fayuqidanihi Fa'yakulan keduanya mendudukan orang tersebut lalu menanyakan kepadanya dan di antara pertanyaannya seperti tadi tiga perkara man rabbuk Waman wa man nabiyyuk dalam hadis ini beliau menegaskan atau menjelaskan malaikat itu berkata ma kunta taqulu fi hadar rajul apa yang kau katakan tentang laki-laki ini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau fa inna fa ammal mu'min kalau dia seorang yang mukmin kalau dia orang yang beriman fayakul maka dia akan menjawab asyhadu annahu abdullah wa rasuluh aku bersaksi bahwa sungguh dia adalah hamba Allah dan utusannya maka orang yang seperti ini ya dikatakan kepadanya Ungdur ila maq'adika minan nar. Perhatikan olehmu tempat dudukmu di neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Sungguh Allah telah menggantikan bagimu tempat duduk di surga. Fayarahuma jami'a. Dia lihat dua-duanya. Kemudian dikatakan oleh Qatada wa dzikra lana annahu na'am yufsahu lahu fi qabrihi setelah itu diluaskan kuburannya diteranginya dan dibukakan pintu menuju surga diperlihatkan nikmatnya surga sehingga hamba yang beriman ini berdoa Rabbi akimis sa'ah ya Allah cepatlah sudah kiamat karena ia ingin segera masuk surga tidak hanya lihat hari-hari. Itulah hadirin. Ya, mungkin lebih seperti kita ketika sudah nazar, tunggu pengantinan, tunggu walimahan, kayaknya kok lama gitu ya. Sudah kepingin ketemu dengan yang kemarin di nazar, kan begitu. Iya Pak ya? Iya Pak enggak? Enggak Pak ya? Ya sudah begitu kira-kira. Dia pingin cepat kiamat untuk bisa meraih surga itu. Namun sebaliknya, kata Rasulullah SAW, Amal munafik wal kafir fayuqalu lahu. Adapun kalau dia itu munafik atau kafir, ditanyakan padanya, ya, dia dikatakan kepada orang tersebut, makun tatakul fiha fi hadar Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini? Fayakula dua, ya, orang itu menjawab, La adri, aku tak tahu. Kuntu aku lumayakulun nas, aku dulu bicara seperti manusia bicara. Di dunia ikut-ikutan. Sahadatnya ikut-ikutan, sholatnya ikut-ikutan, nggak ngerti. nggak punya ilmu. Fayukon, maka dikatakan pada orang tersebut, La daroita wa talaita, apa engkau nggak pernah mengenalnya? Apa engkau enggak pernah belajar tentangnya, Enggak mengerti tentangnya? Dimarah dia, wa yudrabu bimatariqa min hadid. Dipukullah ia dengan pukulan dari besi sehingga fayasiya sehatan yasmauha mayyalihi ghair ini dipukul dengan besi menjeritlah ia ya dan didengar teriakannya oleh yang ada di sekitarnya selain jin dan manusia. Hadirinya dimuliakan Allah. Ngeri. Sehingga perhatikanlah. Perhatikan apa yang akan kita dapatkan nanti kalau kita di dunia nggak mau belajar. Allah akan memberikan kita kemantapan ketika menjawab pertanyaan malaikat itu kalau kita di dunia mau belajar seperti Allah katakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar, yang mantap di dunia begitupun di akhirat, yakni ketika dikubur. Dia akan mampu menjawab pertanyaan malaikat sehingga dia dapatkan nikmatnya di kubur. Nah, orang yang ini ketika tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di kubur, setelah dia ditanya, dipukul, lalu dihimpit oleh kuburnya. Sempit dan sesak, dibukakan pintu ke nerakanya, ditampakkan neraka pagi dan petang Hadirin kata Allah Ta'ala wan naru tu'raduna 'alayha wa wa Neraka diperlihatkan ditunjukkan padanya pagi petang. Wa yauma taqumus sa'ah dan di hari kiamat nanti terjadi adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Akan dimasukkan mereka pengikut-pengikut Fir'aun ke dalam neraka yang sangat ngeri azabnya. Begitupun orang yang semisalnya. Perhatikan hadirin yang dimulakan Allah betapa ngerinya dia. Sehingga orang yang seperti ini dia berdoa. Rabbila la Ya Allah janganlah terjadi kiamat. Dikubur sudah tak sanggup, tidak kuat. Sedangkan kiamat dia harus pindah ke neraka yang lebih berat. Hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman. Tadi dia berdoa. Rabbi akimis sa'ah hatta arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, cepatlah kiamat sehingga aku bisa kembali pada keluargaku dan aku bisa kembali kepada hartaku. Hadirin kaum muslimin, ini kejadian awal-awal setelah orang dikubur. Dan manusia itu nanti akan dilihat Apakah dikubur itu dia jadi orang yang baik dan beruntung atau orang yang jelek? Itu pun bisa dilihat tanda-tandanya di dunia ini. Ya, selain dari amalannya juga persaksian masyarakat sekitarnya. Dikatakan dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, ia menyebutkan lamurru bi janazatin fa'asnau 'alaiha khaira. Dilewatkan di depan Rasulullah SAW jenazah diungsung, Lalu ketika jenazah itu diungsung, ditandu, orang-orang memuji-muji jenazah itu dengan kebaikan. Maka faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat. Pasti. Kemudian summa marru bi ukhra. Dilewatkan berikutnya ya. Kali yang lain lewat orang-orang mengungsung jenazah Fa'asnau alia syarra. Orang-orang pun menyebut-nyebut dia kejelekannya. Memuji dengan kejelekannya atau menyebut kejelekannya. Fakal beliau bersabda wajabat. Beliau pun mengatakan pasti. Fakala Umar ibn Khattab. Maka Umar ibn Khattab radhiallahu anhu bertanya, Ya Rasulullah, ma wajabat? Ya Rasulullah, apa yang pasti bagi dia? Rasulullah SAW bersabda, hadza asnaitum alai khaira fawajabat lahul jannah jenazah yang ini engkau menyanjung-nyanjung ia kebaikannya maka wajiblah ia pastilah ia masuk surga sedangkan mayat yang ini kalian menyebut-nyebut kejelekan tentangnya maka dia pun tentulah masuk neraka antum syuhada'ullahu fil ardh kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba perhatikan bagaimana pergaulan kita dengan saudara kita. Jangan sampai saudara kita mempersaksikan jelek buat kita. Maka berbuat baiklah kepada mereka seperti pesan Rasulullah SAW, wa Khalikin nas bi hasanin kalian pergaulilah manusia dengan ahlak yang mulia, ahlak yang baik. Karena mereka menganggap engkau baik, mereka saksi nanti di hadapan Allah atas kebaikanmu. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran tadi, Allah mengingatkan kepada kita يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقه Wahai manusia, engkau telah bersusah payah di dunia ini berusaha untuk menuju Allah Tuhanmu. Dan engkau pun akan menuju dan sampai padanya. Sehingga ketika engkau sampai di hadapan Allah, akan ada dua manusia di situ dua golongan manusia di situ. Allah mengatakan fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang nanti di hadapan Allah dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya di sebelah kanannya fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dimudahkan diringankan hisabnya. Namun sebaliknya, saya lanjutkan wa yang qalibu ila ahlihi masura dan ia akan kembali ketemu berkumpul dengan orang-orang yang beriman dengan bahagianya. Wa amma man utiya kitab wa ra'adhrihi. adapun orang-orang yang diberi kitabnya di balik punggungnya dari arah punggungnya fasawfa yad'u subura dia akan menjerit Duhai celaka, duhai binasa aku, kata mereka. Wayasla sa'ira, mereka akan digiring neraka sa'ir. wayan yanqalibu innahu kana fi ahli masrura. Padahal ini orang dulunya di dunia, dia termasuk orang yang bergerimang dengan kesenangan hidup dunia. Namun ketika di akhirat, dia tidak memiliki apa-apa Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, manusia dikubur terus seperti itu. Yang dia mendapat nikmat sampai hari kiamat, dia rasakan nikmatnya kubur. Sedangkan yang diazab, dia rasakan azab kubur sampai terjadinya hari kiamat. Dan apakah selesai sampai hari kiamat terjadi? Tidak selesai. Dia bangkit di hari kiamat untuk mendapatkan pembalasan seperti yang Allah janjikan kepadanya. Maka hadirinya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW ketika orang itu meninggal dunia. Diperlihatkan kepadanya tempat duduknya. Disebutkan dalam hadis. Riwayat Imam Bukhari. Dalam sahihnya. Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhumah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna ahadukum idza mata uridu alaihi maq'adahu Sungguh seorang di antara kalian bila ia meninggal dunia ditampakkan baginya tempat duduknya bil ghadati wal ashi di waktu pagi maupun waktu petang In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Kalau memang ia itu termasuk penduduk surga, Allah tampakkan tempat duduknya dia di surga. Sehingga ia pun senang dengan kematiannya. Wa in kana min ahlin nar. Tapi kalau dia termasuk penduduk neraka, maka fayuqal dikatakan kepada dia hada mak'adaka hatta Allah yaumal qiyamah. Inilah tempat dudukmu dalam neraka hingga Allah membangkitkanmu nanti di hari kiamat. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan kita mohon kepada Allah penjagaannya. Jangan kita termasuk orang yang dapat kaplingnya di neraka. Hadirin, ya. Manusia berebut untuk menduduki kursi kepemimpinan di dunia. Sedangkan dia padahal bukan untuk duduk di kursi itu. Yang pasti dia akan disiapkan tempat duduk dua oleh Allah Ta'ala. Di neraka dan di surga. Kalau dia termasuk penduduk surga, tempat duduk yang di neraka jatahnya dikasihkan orang kafir. Tapi kalau dia di neraka, yang di surga tidak didapatnya oleh dia. Diberikan untuk hamba Allah yang beriman. Maka jangan, jangan kita membiarkan diri kita senang duduk di kursi empuk di dunia, tapi di neraka nanti di akhirat. Naudzubillah min dalik. Hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah, ini perjalanan manusia sampai kematiannya, sampai dikuburnya. Dan tidak sampai di situ ternyata. Kubur adalah awal dari persinggahannya. Yang ia akan kemudian menunggu hari bangkit, hari kiamat. Dan ketika kiamat terjadi, benar-benar terjadi, sungguh dia akan melihat hakikat yang sebenarnya. Maka hadirinya dimuliakan Allah dalam suratul Ahzab. Allah mengingatkan kepada kita yas'alukan nasa manusia bertanya kepada engkau wahai nabi kapan hari kiamat terjadi qul innama ilmuha indallah katakanlah wahai nabi sungguh ilmunya hanya ada di sisi Allah namun wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba engkau tidak tahu bisa jadi kiamat dekat kiamat kubro atau kiamat sugro istilahnya. Yakni kiamat kematian kita ini secara individu bisa jadi dekat. Kalau kiamat yang keseluruhan jagat ini semuanya bisa jadi kita nggak dapat. Tapi kematian kita jangan dianggap jauh, bisa jadi amat dekat. Sehingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, persiapkanlah kita saja kalau mau berangkat naik pesawat, Palu Jakarta umpamanya. Kalau di dalam tiket jam 8 pagi berangkat ke Jakarta, pesawatnya terbang, kita datangnya jam 8 atau jam 9? Hah? Datangnya kapan? Jam 6 sudah datang. Dua jam sebelumnya sudah check in. Nah itu. Jangan sampai ketinggalan. Persiapannya sudah dari malam. Ini kita mau pergi meninggalkan dunia ya menuju akhirat yang keberangkatannya jamnya dirahasiakan. Ya, mestinya kita lebih persiapannya lebih mantap atau santai-santai. Mestinya kita siap selalu. Kapan berangkat? Siap. Sudah memang nunggu. Hadirin, orang yang di ruang tunggu untuk berangkat itu lebih siap daripada orang yang masih di rumah. Pasti buru-buru. Ya. Nah, kayak kita kalau sudah siap selalu menunggu kematian, kapanpun tiba waktunya siap. Ini lebih tenang. Dibanding orang yang tidak tahu-tahu, tiba-tiba ajal datang menjemput. Sehingga teriaklah dia, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Katanya, ya Allah tunda kematianku sebentar saja. Supaya apalah sodakau aku minas solihin. Supaya aku bisa bersodakoh. Aku bisa menjadi orang-orang yang salih. Menjadikanku orang yang salih. Hadirin, tidak mungkin. Sehingga ketika orang-orang yang lalai ini datang kematiannya Allah beritakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 hatta idza jaa ahaduhumul maut hingga ketika tiba-tiba ajal datang kematian menjemput mereka qol dia berkata rabbirji'un ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia la'alli a'malu salihan fi ma taraktu supayanya aku bisa melakukan amalan soleh yang aku tinggalkan. Yang belum taubat, mati lagi maksiat, dia pengen ya Allah kembalikan aku ke dunia biar aku bisa taubat dan beramal soleh. Yang kafir minta kembali ke dunia bisa, biar bisa taubat dan masuk Islam. Menyesal mereka. Namun Allah katakan kala tak bisa begitu Innaha kalimatun huwa qailuha itu hanya ucapan dia semata. Artinya kalaupun dia dikembalikan ke dunia, belum tentu dia taubat, belum tentu dia Islam, bisa jadi kembali maksiat. Dan Allah katakan wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun dan di belakang mereka itu adalah barzah. Di belakang mereka itu barzah yakni sampai hari dibangkitkan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi bahwa setelah kematian kita kita akan masuk alam barzah dan itulah alam kita dikubur tadi. Diuji dengan pertanyaan malaikat, mampukah kita menjawab atau kita tidak mampu menjawab, itu akan menentukan nasib kita dalam kuburnya. Kemudian hadirin kata Allah dalam Al-Quran di surat Yasin. Ketika sudah saatnya Allah menginginkan kembali manusia bangkit setelah bumi ini hancur dengan kiamat. Ya, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertamanya, maka terjadilah apa yang terjadi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha bumi akan berguncang dengan guncangan yang amat sangat dahsyat sampai bumi mengeluarkan segala apa yang terkandung di dalamnya. Dan ini ada tahapan-tahapannya hadirin yang kata Rasulullah SAW belum terjadi kiamat kecuali muncul sepuluh tandanya. Banyak tanda-tandanya dan di antara tandanya nanti akan muncul api yang menggiring manusia ke mahsyar Masyar ini tempat kumpulnya manusia di dunia. Sampai di tempat yang mereka kumpul, api menggiring mengumpulkan mereka semuanya, ya. Lalu Allah datangkan kehancuran bumi ini. Porak-poranda semuanya. Manusia tak ada satupun yang selamat. Maka Allah ingatkan kita semua hadirinya dimulakan Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Hajj kata Allah Ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguh guncangan hari kiamat sesuatu yang amat sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari itu kau lihat orang-orang yang mereka itu mengabaikan ya bayi-bayi yang sedang disusuinya dilempar, dilepas. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang-orang yang hamil gugur kandungannya. Wa tarnasa Kalian lihat manusia itu mabuk sepertinya. Wa mahum bisukara padahal mereka bukan mabuk karena sopi karena minuman khamar walakinna azaballahi syadid namun mereka karena azab Allah yang dahsyat ngeri hadirinnya dimulakan Allah bagaimana manusia akan selamat sedangkan Allah katakan idza sama'u fatarat wa idal kawakibun tasarat ketika langit Allah gulung bintang-bintang semua berjatuhan kira-kira kita mau bersembunyi di mana orang-orang kafir mereka itu membuat rumah anti kiamat katanya. Jadi mereka menyiapkan rumah itu untuk mengantisipasi kalau terjadi gempa yang dahsyat, bintang-bintang jatuh, supaya bisa menahan mereka berlindung dan disiapkan di dalamnya makanan untuk bertahan hidup. Subhanallah. Mau lari kemana mereka? Tidak mungkin bisa. Dan ini terjadi. Mereka berusaha seperti itu pun tidak mungkin akan bisa selamat. Karena Allah Ta'ala akan menjadikan hancur bumi ini dan kiamat sudah. Nah, setelah sekian lama, ya sekian kiamat, setelah kiamat semua yang di bumi ini hancur. Ya, seperti Allah katakan, bahwasanya kulluman alaiha fan, semua yang di bumi ini fana, sirna. Illa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram kecuali Allah taala yang maha mulia, maha tinggi maha mulia. Hadirin, berapa lama waktu dari kiamat yang pertama ini dari tiupan pertama sampai tiupan yang kedua? Wallah alam bisawab. Ya, kita tidak dapat atau belum bisa memastikan karena kita belum dapat riwayat yang pasti sekian-sekian lamanya. Namun yang kita dapatkan setelah manusia mati semuanya terus terkubur sekian lamanya kemudian Allah diperintahkan untuk tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil untuk meniupnya sangkakala maka pada tiupan yang kedua itulah manusia bangkit seperti Allah katakan dalam surat Yasin dari ayat yang ke-51 Allah taala wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun Allah katakan ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, tiba-tiba dengan tiupan itu manusia semua tumbuh, keluar dari kubur-kubur mereka kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Hingga orang-orang yang bangkit dari kuburnya mereka berkata dari kalangan orang-orang kafir mereka mengatakan qalu ya wailana man ba'asana min marqadina mereka berkata, "Duhai celaka kami, siapa gerangan yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami ini?" Dikatakan, "Hada ma ada Rahman wa sadaqal mursalun." Inilah yang dijanjikan Allah dan benarlah para utusan yang memberitakan akan adanya hari bangkit ini. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum. Kata Allah Ta'ala, dengan satu kali teriakan saja, tiba-tiba mereka jami'ul ladaina mukhdarun. Semuanya mereka berkumpul menuju Allah Subhanahu wa taala. Di manakah mereka manusia dikumpulkan hadirin ketika itu? Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis kata Aisyah radhiallahu anha, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala" Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah Ta'ala. Yawma danul ardu ghairal ardi was samawat. Dia bertanya dalam surat Ibrahim Allah sebutkan hari ketika Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain. Begitu pula langit. Bukan langit yang ini, bumi pun bukan bumi yang ini. Kemudian Aisyah bertanya, "Fa'ena yakunun nas yauma idzin?" Di mana kiranya manusia ketika itu ya Rasulullah? Faqal Rasulullah SAW menjawab, "Fisirat." Mereka ada di titian. Atau dalam hadis yang lain dari Rasulullah SAW Riwayat dari Abu Hazim bin Dinar dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati 'alal ardi baydha'a afra' ka kursatin naqi laisa fi 'alamul ahadin." Dikumpulkan kelak manusia di hari kiamat dalam sebuah tempat yang dia seperti lempengan yang pipi datar, bulat pipi datar, putih, bersih, tak ada satupun tanda-tanda. Maksudnya gunung tiada, pohon pun tak ada, batu-batu pun tak ada. Kayak lempengan yang bersih datar ya bulat pipi, putih. Hadirin, di situ manusia dikumpulkan. Dan seperti apa keadaan manusia ketika dikumpulkan ini? Sungguh, bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sa'ad bin Jubair, Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sekali lagi saya katakan, tidak mungkin kita akan tahu barang-barang ini, berita-berita ini, karena ini berita gaib, belum terjadi, kecuali kita datang dari beritanya dari Rasulullah SAW. Dari Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa memberitakan dengan pasti kebenarannya. Beliau bersabda, Yusarun nas yawmal kiamati hufatan uratan hurlan manusia nanti dikumpulkan di hari kiamat di tempat yang seperti tadi itu dalam keadaan dia tidak pakai sehelai kain pun, tidak pakai sandal dan belum dihitan. Kama huliku seperti mereka diciptakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Taala كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Beliau baca firman Allah ini. Sebagaimana awal mula kami ciptakan manusia itu, begitu pula kami mengembalikannya. Ini janji Allah, janji kami yang pasti akan kami lakukan, kata Allah Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, Wa awwalu may yuksa minal khalaik manusia pertama yang diberi pakaian oleh Allah dari makhluk adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah, yukhadu min ashabi birijalin dhatal yamin wa dhatal Ada ketika itu dari sahabat-sahabatku orang-orang yang dia diambil dan disingkirkan oleh Allah ke kanan dan ke kiri dari telaga hautku sampai aku berkata, "Ya Rabbi, ashabi, ya Allah, itu sahabatku, itu sahabatku ya Allah." Fayuqal dikatakan kepada Nabi SAW alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdasu ba'dak." Sungguh engkau wahai Nabi, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu setelah wafatmu. Kemudian beliau menyebutkan ya lam yazalu murtadina ala aqabihi mereka terus-terus murtad berpaling dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam maka faakul aku hanya berkata kata Rasulullah SAW seperti ucapan hamba Allah yang saleh in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk kalau engkau mengazab mereka ya Allah sungguh mereka itu hambamu wa in taghfir lahum. Namun jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Engkau maha perkasa, engkau maha bijaksana. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ini hadis riwayat Imam Abu Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan dikatakan hadis hasan sahih. Perhatikan bagaimana manusia dikumpulkan. Di dalam lempengan yang pipi putih bersih begitu, tanpa ada sandal yang dipakainya, tanpa ada kain yang menutupi auratnya. Baru dalam kondisi seperti itu kata Rasulullah SAW dari hadis Mikdad ya dia mengatakan sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Ida kana yaumul qiyamah udniyati syamsu minal ibadi hatta takuna qidamilin ketika nanti di hari kiamat matahari akan didekatkan di atas ubun-ubun kepala manusia ini hanya kira-kira ukuran satu mil atau dua mil. Dikatakan oleh Sulaim, Rasulullah Ta'ala, aku tidak tahu apakah mil yang dimaksudkan jarak yang kita jadikan jarak ukur di bumi. Satu mil berapa meter? 1600 meter ataukah mil yang dimaksudkan adalah setik yang dipakai untuk celak mata wanita. Coba bayangkan, kalaupun yang dipakai mil itu jarak ukur 1600 meter kali 2 mil cuma sekian meter. Matahari begitu dekat di atas ubun-ubun. Apalagi kalau yang dipakai adalah dimaksudkan mil itu tersetik tusuk untuk celak mata wanita. Pendek sekali kayak tusuk gigi. Dekat atau jauh? Bayangkan. Tempat berkumpulnya bulat pipi putih bersih. Baru matahari dekat begitu. Kira-kira manusia jadi apa? Kalau baju basah dijemur dia kering. Tapi kalau kita manusia dijemur jadi apa? Keringat ancur lele. Ya. Orang Ambon bilang keringatnya ancur lele. Sudah meleleh badannya. Nas Nas'alullah salam afil hadirin ya beliau mengatakan fatazharuhumus syamsu matahari membakar mereka dan meleleh keringat-keringat mereka dari badannya fayakununa fil iraqi biqari a'malihim manusia akan tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amal-amal mereka masing-masing ada di antara mereka yang keringatnya sampai di betisnya di lututnya ada yang sampai di pinggangnya ada yang sampai di sejajar pundaknya, ada bahkan sampai ke batas tengah-tengah telinganya sehingga menutup hidungnya. Dan ada yang ditenggelamkan sama sekali dalam keringatnya. Kira-kira antum bisa bayangkan ini enak apa enggak? Eh? Suasana yang seperti ini suasana yang mengenakan atau menyusahkan. Jangan dibayangkan enaknya Bayangkan betapa susahnya kondisi manusia ketika itu. Hendak kemana mereka cari jalan selamat? Ingat, semua manusia merasa ini kan, merasakan ini semuanya. Kecuali, kata Rasulullah SAW, Sab'atun yudilluhumullah. Yawma la dilla illa dillu. Ada tujuh golongan manusia yang Allah akan melindungi dia menaungi dia di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Siapakah dia? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a ibadatillah. Pemuda tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid orang-orang yang hatinya terkait dengan masjid. Artinya dia senantiasa merasa terkait hati dengan masjid. Dekat, senang dengan masjid ibadah selalu. Ya. Terus yang keempatnya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah istama'a fillah. Ya, dia berkumpul karena Allah wa tafarraqa dan dia berpisah juga karena Allah. Dia saling mencintai karena Allah. Berkumpul karena Allah. Berpisah karena Allah. Terus yang kelimanya adalah rajulun. Da'athum ra'atun. Zata jamalil mansibin. Orang laki-laki yang dirayu wanita. Cantik. Harta banyak. Kedudukannya mulia. Tapi ini laki-laki. Dia mengatakan. Ini akhafullah. Dia lari tidak mau melayaninya seperti Nabi Yusuf ketika digoda, digoda dirayu oleh majikannya yang perempuan lari menjauh. Ini laki-laki akan dapat naungan. Kira-kira di zaman kita ini ada nggak laki-laki yang seperti ini? Dirayu wanita, digoda, diajak. Jangankan dirayu, digoda. Kebalik, dia malah yang rayu. Dia yang goda. Betapa sedikit yang seperti ini sekarang. Hadirin yang keenam orang yang dia apa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin bersedekah dengan satu sedekah fa dia sembunyikan rahasiakan. Sampai-sampai digambarkan tangan kanannya memberi, yang kiri tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah orang yang dia itu ya bersembi-sepi atau sunyi sepi sendiri dia menghadap Allah berdiri salat fafadha'at aina menetes air matanya bertaubat kepada Allah mengharap rahmatnya ini orang yang dapat naungan Allah coba kita masuk yang mana kalau dari tujuh ini tidak satu pun kita masuk di dalamnya, cepat taubat, pilihlah, upayakanlah masuk dalam salah satunya. Karena itu hari amat berat, bayangkan putih pipi datar tidak ada tempat bernaung, matahari dekat. Manusia hendak kemana? Berlindung, tidak ada tempat. Kecuali yang dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ini semua berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supayanya kita semua ya beramal saleh Jangan merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala hari yang amat sangat berat ini. Dan manusia bingung cari perlindungan, cari syafaat untuk bisa meringankan keadaannya yang amat berat ini. Mereka lari menuju Nabi Adam salatu wassalam. Ternyata Nabi Adam berudur ketika mereka mengatakan ya Adam anta abal basar wahai Adam engkau adalah bapak kami manusia khalaqakallahu biyadi Allah ciptakanmu dengan tangannya mohonlah pada Allah kiranya Allah meringankan kami dengan ini di hari yang berat ini kata Adam aku pikir diriku karena aku pernah berbuat salah Allah murka hari ini yang belum sebelumnya dan sesudahnya. Tidak akan sesudahnya. Pikirkanlah diri kalian masing-masing. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Dia Rasul yang pertama. Mereka datang pada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun sama beralasan tidak sanggup. Datang pada Nabi Musa sama Nabi Musa tidak sanggup. Datang pada Nabi Isa sama sampai akhirnya mereka datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliaulah orang yang pertama Allah izinkan memberi syafaat. Manusia mendapati Rasulullah SAW beliau sujud. Di tempat yang Allah angkat beliau ke tempat itu, itu makoman mahmuda. Maka jangan lupa, siapa yang di antara kita ingin syafaat Nabi, bacakanlah solawat setelah mendengar adzan dan doa. Ya, itu doa setelah adzan. Jangan lupa bacakan doa yaitu Allahumma rabba di da'wati tama wa salatul qa'imah dan seterusnya. Ini supaya kita dapat syafaat. Kemudian hadirinya dimulakan Allah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mulai setelah Allah mengatakan ya Muhammad irfa ra'sak hai Muhammad sallallahu angkat sudah kepalamu. Mulailah engkau berikan syafaatmu. Beliau pun mulai memberikan syafaat pada orang-orang yang Allah izinkan. Setelah beliau diridhoi untuk memberi syafaat, diizini memberi syafaat, beliau pun memberikan syafaat pada orang-orang yang Allah ridhoi. Siapa dari umat ini orang-orang yang akan mendapat syafaatnya Nabi? Dan kita bertanya, apakah Nabi kenal kita orang yang jauh dari masa hidupnya, tidak pernah jumpa kita dengannya? Apakah Nabi kenal? Sungguh hadirin, umat ini diistimewakan oleh Allah. Seperti hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, Yud'a ummati hurran muhajjalin min asaril wudu. Umat ini dikenal dengan tanda khusus, yaitu putih bercahaya, terpancar berkilauan cahaya dari bekas-bekas -bekas sehingga Nabi SAW tidak pangling, tidak keliru untuk memberikan syafaat pada umatnya karena ada tandanya. Yang tidak terpancar cahaya darinya bukan umat yang mendapat syafaat. Nabi nggak keliru. Seperti kita kalau malam hari kita berjalan di sawah, binatang-binatang banyak, ada binatang yang terbang bersamanya ada lampunya. Itu lalat atau tawon? Apa? Kunang-kunang. Bisa dibilang tawon. Oh, ndak bisa. Lalat, ndak bisa. Itu apa? Kunang-kunang. Ndak mungkin dikasih nama yang lain. Itu sudah sepakat. Kunang-kunang dengan lampu dia berjalan malam hari. Masya Allah hadirin. Ya. Ini bisa berjalan terbang dengan cahaya keluar. Tandanya nampak. Oh, itu binatang kunang-kunang. Cuman di zaman modern ini nampaknya kunang-kunang jarang dilihat di kota. Paling masih ada di kampung. Iya, anak-anak kota kayak apa sih kunang-kunang? Karena nggak bisa pernah lihat. Nah hadirin, itu Nabi SAW tidak mangling. Lihat dari hambanya. Kalau dia wudhunya benar. Kalau wudhu tapi nggak benar wudhunya, tidak akan menjadi putih wajahnya. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari ketika putih wajah-wajah manusia dan hitam legam wajah-wajah manusia, beliau menjelaskan yang putih itu ahlus sunnah, yang hitam-hitam itu ahlul bid'ah. Nas'alullah salamul afiyah. Nampak beda sehingga beliau memberikan syafaat kepada orang-orang yang memang mengikuti sunnahnya dan mereka yang melakukan bid'ah diusir dari sisinya. Walaupun itu sahabatnya dikenalnya dulunya di dunianya. Seperti hadis yang tadi, beliau mengaku pada Allah, Ya Allah itu sahabatku. Dibantahnya, bukankah engkau tidak tahu apa yang mereka bikin-bikin dari ajaran yang baru yang belum kau ajarkan sepeninggalmu? Rugi, rugi hadirin. Kau muslimin jamaah yang dimuliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita mengira Allah lalai dengan perbuatan kita selama di dunia. Ingat, manusia nanti di hari kiamat. Semua akan diperlihatkan padanya amalannya. Kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sekali-kali manusia engkau mengira Allah lalai dari apa yang diperbuat orang-orang yang zalim ma yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fil absar. Sungguh Allah menunda azab bagi mereka diakhirkannya nanti untuk hari ketika itu wajah-wajah manusia terbuka, terbelalak. Kapan itu muti'ina mukni'i usim la yartadu ilaihim tarfuhum. La yartadu ilaihim tarfuhum. Dalam keadaan mereka dipanggil menuju Allah mereka dalam ketakutan yang luar biasa, pandangan mereka itu semua tengadah, tak berkedip mata mereka. Wa'af idatum hawa, hati mereka kosong, tiada harapan. hampak mereka, putus asa mereka, tidak mendapatkan syafaat dan pertolongan sebab kedoliman mereka. Hingga peringatkan ayat-ayat ini hadirin. Allah memperingatkan kita dengan ayat-ayat seperti ini agar kita bersiap siaga agar kita waspada. Ajal selalu mengintai kita. Hadirin dimulakan Allah, sudah manusia bangkit, digiring menuju Allah semuanya dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita ketika manusia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ada di antara manusia yang berjalan dengan wajahnya Siapa dia? Orang-orang kafir. Dikatakan dalam hadis dari Qatadah, hadatsana Anas ibni Malik. Ya, menceritakan pada kami Anas ibni Malik, anna rajulan Kol, bahwa ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yuksarul kafir ala wajhihi yaumil qiyamah?" Bagaimanakah orang-orang kafir dikumpulkan dari kiamat, dia berjalan dengan wajahnya? Antum bisa bayangkan? wajahnya yang dipakai buat jalan. Di dunia antum lihat ada makhluk berjalan dengan dua kaki, ada berjalan dengan empat kaki, ada berjalan dengan seribu kaki, betul? Kaki seribu? Ada yang berjalan tanpa kaki. Yang tanpa kaki apa? Ular. Ada kakinya enggak? Enggak ada. Kok bisa berjalan? Nah kalau di akhirat ada orang berjalan dengan muka-mukanya. Mungkin enggak? Yaitu ini orang tanya ya Rasulullah, bagaimana orang kafir nanti dikumpulkan berjalan dengan wajahnya dari kiamat? Rasulullah SAW bersabda, "Alaisa ladhi yamsyahu ala rijlaihi fid dunya?" Bukankah Allah zat yang kuasa memperjalankan manusia di bumi dengan dua kakinya? Qadiran ala ayyamsiyahu ala wajihi yawmal qiyamah? Dia juga mampu bikin orang-orang kafir nanti berjalan dengan wajahnya dari kiamat. Apa enggak ngeri hadirin? Jalan terbalik. Bukan wajah yang di atas, wajah di bawah kaki. Mau begitu. Na'udzubillah min dalik. Ini kemudian kata Qatadah bala ya wa izzati rabbina. Benar ya Rasulullah. Demi kemuliaan Rob kami, benar itu terjadi. Pasti bisa terjadi. Manusia akan berjalan dengan wajah-wajahnya. Na'udzubillah min dalik. Iwa barakallahu fikum. Ngeri keadaannya. Nah hadirin dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai ini dulu. Karena siang ini ada saudara kita, jamaah kita, ikhwah kita meninggal dunia dan sudah dalam proses pemandian, pengkafanan. Sebentar akan dibawa ke masjid ini untuk kita sholatkan bersama. Dan akan kita antarkan ke makamnya insya Allah bersama. Untuk itu kita persiapan ya untuk berkemas dan menunggu jenazah. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita. Dia mendahului kita dan kita tidak tahu siapa yang akan menyusul dia. Bersiaplah Semoga Allah jadikan kita dan dia, saudara kita, semuanya husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila hilaf dan kekurangannya. Insyaallah besok dalam waktu jam yang sama, hari Ahad, mulai jam setengah sepuluh atau sembilan tiga puluh insyaallah kita sambung kembali pembahasan kita ini berkenaan dengan kehidupan setelah kematian. Yakni kita hidup memasuki hari baru. Setelah bangkit dari kubur kita masuk hari kebangkitan di hari kiamat, hari pembalasan. Apa yang terjadi pada manusia, kita akan ikuti hadis dan ayat-ayat dari Allah Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Demikian akhirnya kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta wa rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.